bahwasanya apa yang ada di dalamnya masalah ingkar mungkar yang dibutuhkan adanya hisbah yaitu marhalah-marhalah yang pertama dengan ta'rif yang pertama kemudian dengan nasihat dengan apa agak keras sedikit kemudian dengan keras dengan cara membanting enam menghancurkan kemungkaran tersebut dengan cara kekerasan itu adalah mungkaran mawjudan yang kemungkarannya adalah memang mawjud, ada filhal yakni pada waktu tersebut pada waktu sekarang yang ia lihat di hadapan matanya dia lihat sekarang waktu yang sekarang ini kemungkaran yang memang ada yang di hadapan matanya terlihat sehingga hadisnya man ra'a minkum mungkaron barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran. Nah ini. Jadi mau maujudah yang memang sudah ada. Di waktu itu dia melihat dohiron. Nam yang nampak. Ini. Ini rukun yang kedua. Jadi kemungkaran yang sifatnya memang sudah ada memang. Karena nanti kemungkaran yang sifatnya ada ada yang belum ada artinya baru dugaan ini ya baru dugaan. Atau mungkin sudah terjadi. Ini ya, sudah terjadi. Sudah minum homer, sudah apa ya, ya berbuat zina telah lalu waktunya. Lain nah, dalam hal ini keluar darinya enam bukan maujudan fil hali dohiron. Nah ini ini rukun yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu adanya suatu kemungkaran memang terjadi mewujud pada waktu tersebut di hadapan matanya secara dohir. Nah, sehingga nanti tidak wajib ketika ada kemungkaran mungkin kita nggak tahu di situ di rumah ya dalam rumah di dalam gedung ternyata ada perbuatan judi. Nah, ada perbuatan perzinaan. Ini adalah tidak dohir, tidak nampak ada tapi tidak nampak. Di sini enam orang yang di sampingnya yang enggak mengetahuinya tidak wajib untuk mengingkari kemurahan tersebut. Kenapa? Karena laisa maujudan dan hali dohiron. Mafhum ini rukun yang kedua. Taib. Kita baca keterangan beliau. enam kolam mu'alif Al-Alama Ibnu Qudam al mahdisi rahmatullahi alaihi famakna qanihi munkaron ayakuna mahdurul wuqu'i fi sara dan makna yaitu tentang masalah suatu kemungkaran itu adalah bahwasanya ada kemungkaran itu yang memang terlarang menurut syariat. Nah ini. Jadi dianggap satu kemungkaran atau tidak itu kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksud daripada ayyakuna mahdurul mabuku fi Jadi perkaranya ini mungkar atau tidak, enam itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. nya bukan dikembalikan kepada dzukul insan perasaan manusia. Nah, dan juga bukan dikembalikan kepada hawa nafsu dan bukan juga dikembalikan kepada fikrun nas, pemikiran manusia. Ini ini ukuran ini mungkar atau tidak. Ini al-amr ya, al-ma'ruf atau tidak, maka amruhuma ilallahi wa rasulihi kembalinya kepada Allah dan Rasulnya bukan dengan perasaan nah, karena kalau dengan perasaan kadang ternyata bukan satu kemungkaran bahkan kadang yang satu kemungkaran mungkin bukan satu kemungkaran kalau pakai perasaan coba sebagai manusia ya ketika menilai suatu ini baik pakai perasaan mungkin mereka orang-orang awam mengadakan ya yasinan ketika malam Jumat. Ini baik enggak? Kata mereka baik. Menurut mereka, perasaan mereka ini baik. Kenapa? Membaca Al-Qur'an. Kita kumpul-kumpul masa jelek sih? Nah ini. Ini seandainya satu ma'ruf dikembalikan kepada satu apa? perasaan manusia. Sehingga kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini, ini untuk tolak ukur. Ini ma'ruf itu mungkar. Ini. Dan namanya mungkar itu adalah maang karohu asyara wa naha anhu. Ini. satu kemungkaran adalah sesuatu yang memang syariat mengingkarinya terhadap perkara tersebut dan juga melarangnya dari perkara tersebut. Ini suatu kemungkaran. Mengingkarinya syariat Nam, dalam ini adalah Allah dan Rasulnya mengingkarinya dan juga melarangnya perkara tersebut itu satu kemungkaran. Jadi ketika itu enggak dilarang itu bukan satu kemungkaran. <clears throat> Kemudian wal mungkar wal mungkaru a'ammu minal maksiyah. Dan namanya kemungkaran itu lebih umum daripada satu maksiat. Beliau ingin membedakan antara mungkar dan maksiat. Apa bedanya ya ikhwan? Mungkar, maksiat, maksiat mungkar. Man ya'rif? Imam Ina Muhammad dan sahabat. Kalau kemungkaran lebih umum. Bisa. Atau di sini saya ingin menjelaskan ya tentang perbedaan mungkar dan maksiat lebih umum karena apa? Yang melakukannya itu adalah apakah orang yang sudah terkena syariat ataukah belum? Ini seperti kita sudah mukalaf, terkena syariat. Tapi kalau anak kecil lima tahun, empat tahun terkena belum? Belum. Nah, ketika anak kecil melakukan suatu apa? Mungkin maksiat yang dia nggak tahu itu maksiat. Nah, itu dikatakan satu kemungkaran. Anak kecil minum homer. Kita katakan enggak, kamu maksiat kepada Allah. Enggak paham anak kecil. Apa maksiat? Enggak tahu. Sehingga di sini taklif itu digunakan untuk orang-orang yang sudah mukalaf. Anak kecil bukan maksiat tapi dikatakan sebagai kemungkaran. Ketika dia melakukan apa? Yaitu suatu kemungkaran yang menyimpang dari as-sunnah. Ini. Dan kita wajib untuk mengingkari seandainya ada orang yang gila berbuat zina dengan orang gila tapi bukan maksiat. Dia melakukan maksiat tidak. Kenapa? Karena orang gila tidak terkena taklif. Terkena suatu beban syarat ini. Dia bebas karena gila. Orang yang terkena khitab al-amr wan nahyu itu adalah orang-orang yang mukalaf. Siapa mukalaf? Orang yang balik, orang yang sudah berakal. Orang gila, orang yang kecil belum balik tidak terkena hal yang mengharuskan untuk dia sholat wajib tidak Mafhum? Nah ini, ini beliau ingin membedakan antara mungkar dan maksiat. Jadi maksiat ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik, yang mukalaf. Nah, tentu kemungkaran ini dilakukan oleh siapa saja. Nah, apakah orang yang sudah mukalaf ataupun belum. Nah ini. <clears throat> Sehingga kata beliau, itman ra'a sabiyan aw masnunan yasrab khamr tak kala barang siapa yang melihat seorang anak kecil atau orang yang gila minum Homer, nah, ini ya orang gila, anak kecil minum Homer Itu maksiat atau kemungkaran? Kemungkaran anak kecil. Jadi anak kecil dosa enggak? Belum, belum dosa. Kenapa? Karena belum terkena beban syariat Islam. Ini, ini anak kecil belum tahu hukum Homer. Demikian juga orang yang gila. 6. Terbebas, tidak terkena tak taklif. Tapi kalau sudah kayak kita-kita ini dikatakan suatu maksiat dan kemungkaran. Fa alaihi ayyariqa khamrahu wa yamna'uhu. Maka Siapa yang melihat demikian baginya wajib untuk mengalirkan homernya artinya merebut dan dibanting, dipecah. Anak kecil ya kebetulan dapat homer di jalan ya minum atau mungkin akan diminum. Engkau melihat segera engkau ambil dan hancurkan minuman tersebut. Dan seandainya dia pun sudah minum, nam, dia tidak terkena suatu dosa karena masih kecil. Demikian juga orang orang gila. Wa kadzalika laura majnunan. Demikian juga seandainya siapa yang melihat ya siapa saja yang melihat orang gila yasni bimajnunah. Orang gila berbuat zina dengan perempuan gila. Kewajiban kita mengingkari, mencegah, berusaha untuk mencegah dari perbuatan tersebut dipisah au bahima atau binatang ya manusia ingin zina dengan binatang orang yang gila fa alaihi am yamna'uhu maka wajib baginya siapa yang melihat untuk mencegahnya apakah anak kecil ataukah orang yang gila ini dikatakan sebagai kemungkaran nah kalau maksiat nanti terkait dengan dosa kalau kita dikatakan sebagai orang yang al-asi seandainya melakukannya naudzubillah min dalik dan juga sekaligus suatu ke kemungkaran yang wajib untuk kita nam jauhi dan kita cegah <clears throat> wa qawluna dan ucapan kami mawjudan dan hal yakni harus ada dalam keadaan hadir dalam waktu itu ini ihtirazun mimman saribal khamra wa faraha min surbiha. Ini menjaga Nam, dikeluarkan dari perkara ini itu orang-orang yang telah minum khamr. Ini orang-orang yang telah minum khamr. Kita nggak tahu tahu-tahu sudah minum khamr. Kita wajib enggak mengingkarinya? Sudah terjadi. Nah, Wa min surbiha dan telah selesai dari minumnya. Sudah selesai minumnya, sudah selesai perbuatan zinanya. Nah ini ini keluar dari mawjudan dan filhal sehingga ini rukun ya. Dikatakan rukun seperti ini memang ketika harus ada kemungkaran itu ketika itu, bukan sudah selesai atau akan terjadi. Kalau seandainya akan terjadi, kita kewajiban kita untuk menasehati. Nah, kalau sudah lewat juga sama untuk menasehati. nggak kemudian orangnya harus digebukin. nggak harus di apa? Di dicambuk. Nah. wahana nahwu dan sejenisnya. Fa inna dalika laisa ilal ahad. Maka sesungguhnya Nam yang demikian tersebut perkara-perkara tersebut yaitu perkara orang telah minum homer perkara telah selesai dari minum homernya Maka laisa ilal ahad bukan apa ahad ini satu ya jadi bukan salah satu untuk bahan dipertimbangkan artinya terlepas nam dari suatu kewajiban yang untuk kita ingkari yang kita ingkari adalah betul-betul yang nampak di hadapan kita itu yang wajib kita ingkari nah ini fa'in inna dzalika ilal ahad wa aydon ihtiros dan juga di dalamnya juga nam dikeluarkan dari perkara-perkara yang akan didapatkan fisani hal didapatkan apa insani hal apa mam dan apa kedua keadaan ya yang kedua keadaan artinya keadaan yang pertama tadi ya yang telah minum sudah minum Kemudian yang kedua ini itu pakai apa? Keadaan pakai tanda-tanda yang memang khusus ada. Seperti kaman yu'lin nam yu'lan seperti orang yang sudah diketahui cara kebanyakan bikori nati halihi dengan keadaan dengan sebab keadaannya bahwasanya dia azimun berazam untuk minum Iya untuk minum ketika malamnya. Jadi ada korina-korina. Ada tanda-tanda yang khusus. Nah, dia nanti malam baru nanti ya, belum apa kejelasan cuma mungkin dikemungkinkan dia akan minum khamr nanti malam, berbuat satu maksiat. Nah ini. Maka kata beliau dalam keadaan seperti ini, falahis balata alaihi ila bil wa'd maka tidak ada hisbah. Nah, tidak ada hisbah ya ini tidak ada apa? cara-cara yang bisa dilakukan. Nah, kalau hisbah itu kan kemarin sebutkan masalah takrif, nah, atau kemudian diancam, kemudian dinasehati. Nah, ini perkara-perkara yang lima ini, maka falah hisbah. Nah, tidak ada cara yang bisa dilakukan dengan kelima tersebut yang kita sebutkan kemarin kecuali enam dengan cara menasihati orang tersebut. Enam. Jadi kalau ada seandainya ada orang yang berazam untuk berbuat maksiat minum homer mengumpulkan para pemuda, maka salahnya bukan dengan kekerasan, bukan dengan cara ancaman tapi dengan cara nasihat pada orang tersebut supaya menggagalkan, supaya jangan sampai diteruskan niatannya azam tersebut jangan diteruskan. Nah ini, ini fala hisba alaihi illa bil wa'd. Taib, ini sedikit yang kita baca. Pembahasannya ini masalah apa? Terkait dengan usul usul fikih. Mafhum? ini masalah-masalah seperti ini. saya mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau enggak ya nanti kita ulang insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab ilahuna subhanahu wa astaghfiruka